Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Maka jika kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan kita selalu berusaha dan berupaya untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap kepada Allah dengan sabar diangkat derajat kita dan dihapus kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas pada kesempatan ini yaitu jerat-jerat iblis. Ada enam poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah siapakah iblis? Kemudian yang kedua, siapakah syaitan? Yang ketiga, iblis mengetahui kelemahan anak Adam dari struktur tubuhnya. Iblis mengetahui kelemahan anak Adam dari struktur tubuhnya. Yang keempat, siapakah yang masuk gerakan iblis dan siapakah yang selamat darinya? Siapakah yang masuk gerakan iblis dan siapakah yang selamat darinya? Poin yang keenam, eh, eh, poin yang kelima adalah apa saja jeratan iblis. Apa saja jeratan iblis. Dan yang keenam, terakhir, bagaimana setan setan lari dari manusia. Bagaimana setan lari dari manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini adalah ujian. Yang lulus dan yang lolos ialah yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak lolos, tidak lulus, maka dia akan menjadi penghuni api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk memuji siapa yang paling baik di antara kalian perbuatan amal perbuatannya. Nah di sini diuji kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kemudian Allah Taala sudah menunjukkan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita kebaikan dan keburukan sebagaimana Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha dalam surat asy Allah bersumpah atas nama nafsu demi nafsu dan yang meluruskannya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha Allah mengilhamkan kepada nafsu apa berupa apa fujur dan takwa buruk dan baik, dosa dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dan mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Membersihkan jiwa tidak lain dengan ketakwaan. Mengotori jiwa tidak lain dengan jujur dengan perbuatan dosa. Dan ternyata dosa dan takwa ini ada pembisiknya sebagaimana hadis ya uh, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma minkum min ahadin illa ukila bihi qarinuhu al jin wa qarinuhu al malaika." Fakalu, ya, Qala wa iyyaka qala wa iyaya illa anna anna Allah a'anani 'alaikum fa aslama ya, illa anna Allah a'anani 'alaihi fa aslama fala ya'muru illa bi khair muslim. Nabi bersabda, tidaklah masing-masing kalian, maminkum min ahadin, tidaklah masing-masing kalian illa waqad ila bihi qaribuhu minal jin wa qaribuhu minal malaika. Kecuali telah diberikan kepadanya korin berupa jin dan korin berupa malaikat. Jin yang membisikkan fujur dosa. Malaikat yang membisikkan takwa yaitu ketaatan kepada Allah. Lalu sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Apa jawaban beliau? Qala iya ya juga termasuk aku, illa annallaha a'anani, kecuali Allah telah menolongku. Ya. Atas apa? Alaihi atas jin tersebut fa'aslama. Khawarij Islam, masuk Islam. Aslama makna lain tunduk sehingga tidak menyuruhku kecuali dengan kebaikan. Nah, para jemaah yang rahmati Allah, lantas dengan ujian yang diberikan Allah Ta'ala berupa perintah dan larangan, kemudian syaitan selalu menyuruh kita kepada keburukan, dan bisikan malaikat mengilhamkan kepada kita kepada kebaikan, lantas siapakah iblis? Apa hubungannya dengan setan? Apa hubungannya dengan jin? Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat berapa itu ya? Yang berbunyi Allah telah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ayat berapa itu? Ada yang dapat ayat? Tolong dicari ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ikulna lil malaikati isjudu." Ketika kami berkata kepada para malaikat agar mereka itu sujud li Adam kepada Adam, jadu Ayat 34. Ayat 34. Ya. Wa ikulna lil malaikati isjudu li Adam jadu Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat sujud semuanya kecuali siapa? Iblis. Aba baro Dia aba enggan, baro sombong, Waka kana kafirin dan dia termasuk yang orang yang kafir yang ingkar. Lah di sini ada pandangan bahwa iblis itu adalah bagian dari malaikat. Namun pandangan itu salah. Ya. Pandangan itu salah. Apa alasannya? Iblis dikatakan bagian dari malaikat karena firman Allah mengatakan ketika kami berkata kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, semuanya sujud malaikat kecuali iblis sehingga iblis ini disebut sebagai salah satu dari malaikat nama malaikat. Jawabannya apa? Salah. Betul susunan bahasa itu ada. Semua karyawan datang kecuali Bapak Tommy misalkan. Ya. Betul. Bapak Tommy termasuk bagian karyawan. Tapi kalau ada perkataan, semua karyawan masuk kecuali anjing. Nah, itu boleh dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama namanya adalah al-istisna al-muttasil. Ya. Pengecualian yang bersambung. Yang ada kaitannya. Kecuali dengan yang diperkecualikan. Tapi ada namanya al-istisna al-munqati, yaitu pengecualian yang terputus termasuk ayat ini. Ya. Maksud terputus, iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis bukan bagian dari malaikat. Sebab ada mengatakan iblis itu adalah salah satu nama malaikat yang membangkang. Salah satu nama malaikat yang tidak mau patuh pada perintah Allah. Kalau ada tafsir seperti itu, tafsir tersebut adalah salah. Ya. Pertama, dari sisi bahasa, ya kalau beralasan namanya istisna al muttasil yaitu pengecualian yang bersambung ada juga ya al istisna al munqati pengecualian yang terputus sehingga boleh kita mengatakan semua karyawan masuk kerja kecuali anjing itu boleh boleh ya dalam bahasa Arab itu boleh dalam bahasa kita juga lucu tapi dalam bahasa Arab boleh nah termasuk salah satu dari ayat ini nah sebagai penguat apa sebagai penguat surat Al-Kahfi ayat 50. siapa Iblis itu? Allah berfirman sama. Wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Ketika kami berkata kepada para malaikat, agar mereka sujud kepada Adam semua sujud kecuali iblis iblis karena minal jinni nah, ini sebagai penjelas bahwa iblis itu adalah bangsa jin karena minal jinni termasuk bangsa jin fafasaqo an amri rabbih dan dia tidak mau patuh kepada perintah Robnya. Ya. Ini adalah tinjauan yang pertama Kemudian ada tujuan yang kedua adalah bahwa iblis ya atau jin, iblis adalah bangsa jin. Iblis adalah jin. Dalam surat tadi apa? Al-Kahfi ayat 50. Wa itulna lil malaikat isjudu li adam fasajadu illa iblis Ketika kami berkata kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis dan dia termasuk bangsa jin yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti iblis itu dari jin. Jin dan malaikat makhluk yang berbeda. Manusia dengan jin dan malaikat juga begitu makhluk yang berbeda. Dalam satu hadis, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di oleh Muslim Nabi bersabda khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marjin min nar wa khuliqa adam mimma wasafa lakum rawahu Muslim Nabi bersabda hadis dari Aisyah radhiyallahu anha malaikat diciptakan dari nur dari cahaya dan jin diciptakan dari mimmarijin minna, yaitu dari api. Dan manusia Adam diciptakan dari apa? Dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Ma mana akan tasjud amartu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Apa katanya? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Nah, ini para jemaah. Ya. Jadi kesimpulannya iblis adalah bangsa jin. Iblis adalah jin dengan ayat dan hadis tadi. Kalau Al-Baqarah ayat 34 ya, kecuali iblis yang tidak mau sujud padahal malaikat yang lain sujud. Seakan-akan di situ mengandung makna berarti iblis itu termasuk bagian dari malaikat. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, pandangan yang mengatakan iblis adalah salah satu nama malaikat yang tidak patuh kepada perintah Allah. Padahal malaikat tidak ada yang tidak patuh kepada Allah Taala. Semua patuh kepada Allah Taala. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, selalu patuh pada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sifat malaikat. Dan tidak ada malaikat yang membantah, membangkang perintah Allah SWT. Ini keyakinan, harus dipegang. Kemudian keyakinan kedua adalah iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis adalah merupakan bagian dari bangsa bangsa jin. Ya. Kemudian para jemaah rahmat Allah, kalau begitu poin yang kedua siapakah syaitan? Siapakah setan itu? Syaitan sebagaimana Al-Hafidz Bukathir menjelaskan dalam mukadimah tafsirnya, syaitan itu dari kata syatona. Syatona, ya. Jadi jangan menamakan anaknya syatona. Wah, takut juga Ustaz syatona. Syatona itu maknanya adalah ba'uda anir rahmah yang jauh dari sifat kasih sayang. Itu setan. Jadi setan itu tidak, tidak memiliki rasa ampun sedikit pun pada kita para jemaah. Ingat itu. Ingat, setan tidak pernah memiliki rasa ampun. Karena dia adalah musuh kita yang nyata. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan yaitu dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduhun Fattakiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh, jadikan dia musuh. Jadikan dia dia musuh. Nah sekarang setan kaitannya dengan iblis apa? Setan kaitannya dengan jin apa? Iblis pasti setan, setan belum tentu iblis. Kalau begitu setan itu makhluk atau sifat? Sifat, yaitu sifat yang memiliki sifat apa? Yang jauh dari sifat kasih sayang. Yang jauh dari sifat tidak pernah mau peduli dengan orang baik. Dia harus tidak baik. Dan setan iblis sudah bersumpah. Bapaknya setan iblis sudah bersumpah. Dalam surat Sok ayat 82 83. Apa sumpahnya? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul muqlatin Ya. Dia berkata demi kemuliaanmu ya Allah. Sot 82 sampai 83 sumpah iblis. Ya surat Sot 82, 83 adalah sumpah iblis untuk senantiasa menyesatkan semua manusia. Apa kata iblis? Sumpahnya benar. Demi kemuliaan Allah, benar-benar aku akan sesatkan semua manusia. Kecuali hambamu yang mukhlas. Kecuali hambamu yang yang mukhlas. Lantas apa kaitannya iblis dengan syaitan? setan itu adalah sifat ya dan setan itu bisa jin bisa manusia bisa hewan ya. dalil yang menunjukkan setan bisa jin dan manusia surat al-an'am ayat 112 surat al-an'am ayat 112 Allah berfirman kazalika وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ nabiyyin شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ wal jin. إِلَى بَعْضٍ ila الْقَوْلِ غُرُورًا Perhatikan Bapak Ibu yang rahmati Allah. Setan itu bisa jin, bisa manusia. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi musuh berupa apa? Syayatin, jamak dari syaitan. Bentuk jamak syaitan adalah syayatin. Syayatin dan insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Karena setan itu tidak memiliki rasa kasih sayang. Ya. Meskipun berbeda di dalam menghadapi setan jin dan setan manusia. Nanti kita jelaskan bagaimana menghadapi setan jin dan bagaimana menghadapi setan manusia. Ya. Sederhananya kalau setan jin dibacakan ayat kursi, kalau setan manusia dilempar lempar kursi. Ya. Insya Allah dia akan saya jelaskan dalil-dalil yang ada yang terkait dengan masalah itu para jemaah. Kemudian ketiga setan bisa bentuk hewan, bisa hewan sebagaimana kata Nabi taqta'us shalah al-mar'atu wal hima wal kalbul aswad yang bisa membatalkan sholat kalau ada wanita lewat atau himar, keledai atau anjing hitam. Ditanya ya Rasul, apa bedanya anjing merah, ya kuning sama hitam? Al kalbul aswad syaiton. Nabi mengatakan anjing hitam adalah syaiton. Tahu anjing herder biasa warnanya apa? Kebanyakan hitam ya selalu menggonggong sudah nggak pernah nggak pernah peduli. Ya. Karena sifatnya itu memang nggak punya belas kasihan. Jadi setan itu tidak punya sifat belas kasihan. Jangan mengharapkan belas kasihan dari syaitan. Oleh karena itu, jadi dalam surat ya Fatir ayat 6 Allah Taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai kawan para jemaah. Itu. Itu kaitan antara setan dengan iblis. Iblis pasti setan, setan belum tentu iblis. Adapun setan yang iblis adalah setan dari bangsa jin ternyata setan dari bangsa manusia juga ada. Dan kita sering membaca semuanya hafal surat pendek Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada rohnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, penguasa manusia, ilahinna sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas dari keburukan bisikan yang tersembunyi. Ya, bisikan tersembunyi. Jadi kalau saudara, kita semua, saya dan antum sekalian, ketika hendak melakukan satu dosa, pasti ada bisikan. Bisikan yang tersembunyi. Nah, lemah dan kuat, lemah dan kuatnya bisikan itu tergantung kepada iman kita. Kalau imannya kita kuat, bisikan lemah sekali. Dalam sekali bisikan itu. Tapi kalau sampai imannya terpuruk, bisikan itu bisa terdengar dengan telinga. Sehingga orang jangan heran mengatakan dapat wangsit. Ya, wangsitnya apa? Disuruh makan babi. Wangsitnya apa? Disuruh tidur di kuburan. Ngomong oh, bisikan itu terdengar itu. Bisikan itu para jemaah. Dan yakin orang yang seperti itu sudah imannya terpuruk. Karena bisikan syaitan. Tapi ketika ngaji begini tetap ada bisikan. Apa? Wah ini lagi cuacanya enak jadi tidur saja. <laughs> Hati-hati dari bisikan, suruh tidur saja. Bisikan. Ya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, min syarril waswasil khannas. Dari bisikan yang tersembunyi. Allah di yuwaswisu yang senantiasa membisikkan dan membuat waswas, membuat waswas ke dalam dada-dada manusia. Dari siapa? Minal jinnati wanda Baik dari bangsa jin maupun manusia. Ini berarti. Ya, kalau dapat wangsit, bukan dapat wangsit itu bisikan syaitan. Disuruh tidak sholat, ya bahwa sholat tidak wajib dan seterusnya. Itu bisikan-bisikan syaitan. Nah, itu termasuk juga iblis. Nanti juga masuk ke dalam jerat-jerat iblis. Ini menunjukkan bahwa syaitan bisa bahasa jin, bisa manusia, bisa hewan. Kemudian para jemaah yang ketiga, iblis mengetahui kelemahan anak Adam dari struktur tubuh tubuhnya. Jadi pada struktur tubuh kita ini ya ternyata apa? Disitulah iblis bisa menangkap peluang bisnisnya. Iblis bisa menangkap peluang bisnisnya. Apa itu? Disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi bersabda dari Anas bin Malik, "Lama kulikoh, lama Allah Adam tarokahu masya Allah. Faja'ala Iblisu yatitu bihi. Falamma ra'ahu ajwam arafa annahu khalqun la yatamanat rawahu Muslim. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah meninggalkan sebagaimana Allah menghendaki meninggalkannya. Artinya ditinggalkan oleh Allah sekandar Allah Ta'ala. Kemudian iblis datang dan mengelilingi Adam. Ketika iblis melihat Adam, falam marahu ajwaku, melihat Adam punya perut, punya perut, punya perut ini. Ya. Apa? Dia tahu bahwa Adam khalqun la malak, adalah makhluk yang sulit untuk memegang dirinya. Sulit untuk mengendalikan dirinya. Maka apa yang pertama kali digodakan kepada Nabi Adam tidak lain pohon. Nah, kita dengan pohon huldi ya. Huldi karena huldi itu maksudnya kalau makan pohon itu bisa kekal. Sehingga apa dirayulah Adam. Siapa yang merayu tidak lain istrinya ya Hawa. Jadi itulah kelemahannya. Oleh karena itu para jemaah yang mati Allah kita bisa memahami dan sering kita mendengar orang mengatakan kalau sudah urusan perut sulit untuk dikendalikan. bukan Bukankah demikian? Kalau sudah urusan perut sulit untuk dikendalikan. Kenapa mereka itu berdemo urusan perut lagi? Kenapa orang itu merebut jabatan urusan perut lagi? Memang perutnya sebesar apa? Nafsu para jemaah, nafsu. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa du'ain la yustajab Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak takut, tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Minta ini hadis sahih kepada bang muslim minta kepada Allah Taala dengan doa maka Allahumma inni as'aluka ilmi Allahumma inni bika min ilmin la yanfa minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak takut wa bin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'a illa yustajabulah dari hati yang tidak khusyuk tidak takut dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dari posisi struktur tubuh manusia, iblis merasa memiliki kesempatan bahwa dia bisa menggoda manusia karena ajibah punya rongga, punya perut ya sehingga dia tahu arafa naufal qalbun la yatamalak kata Nabi. Iblis tahu bahwa manusia ini merupakan makhluk yang sulit untuk mengekang diri, sulit untuk mengendalikan diri. Oleh karenanya di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 53 Allah Taala berfirman surat Yusuf surat 12 ayat 53 wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim Aku tidak lepas diri dari kesalahanku Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat dosa Nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat dosa Artinya nafsu itu liar Kata kita kita minta dua dan nafsu yang kita pernah merasa merasa puas. Kemudian siapakah yang masuk ke dalam jeratan iblis? Kata poin lima dan 6 ini sangat banyak. Ya, satu satu empat sebagai pokok lima sebagai. Siapakah yang masuk jeratan iblis dan siapa yang selamat dari jeratan tersebut para jemaah? Yang masuk jeratan iblis adalah orang yang selalu berwala kepadanya, berwala kepadanya. Berwala itu apa? Menjadikannya sebagai pelindung, menjadikannya sebagai kawan, menjadikannya sebagai sandaran. Itu wala, berwala. Dan orang-orang yang musyrik itu orang-orang yang tidak selamat dari gangguan syaitan, gangguan iblis, jerat iblis. Adapun yang selamat adalah orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan oleh Allah Taala dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat 16 ayat 98 sampai ayat 100. Surat 16 eh dia surat 16 ayat 98 sampai ayat 100. Allah Taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasy syaithanir rajim." إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وعلى والذين هم به musyrikun. Allah berfirman, apabila engkau membaca Quran, faida qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasy syaithanir rajim. Maka adalah engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. berlindung pada Allah dari setan yang yang tertutup. Innahu laisa lahum sultan. Sesungguhnya tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan bagi syaitan ya. kepada siapa? Alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Sehingga tidak Sa'di, para ulama yang lain menjelaskan kalau ada ayat atau hadir yang menjelaskan barang siapa yang beriman dan berbuat begini maka dia akan mendapatkan begini dan begini. Apa maksudnya? Kalau dia melakukan dengan sempurna. Maka di sini orang yang tidak bisa dikuasai tidak bisa masuk ke dalam jeratan iblis. Di sini dikatakan orang beriman dan orang yang bertawakal. Maksudnya iman yang sempurna, tawakal yang sempurna. Maka celah akan bisa masuk sejauh apa? Sejauh ketidaksempurnaan iman dan ketidaksempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengalami satu masalah ya ketika kita mengalami suatu masalah. Mungkin mobilnya tertabrak atau motornya tertabrak. Jarang kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarang kita mengatakan alhamdulillah ana kulli halim Tapi banyak mengatakan seandainya kamu tidak begitu, seandainya seandainya. Ini sudah membuka pintu syaitan. Nabi bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Walakin kul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taqtahu amal syaitan rawahu Muslim. <coughs> Apa kata Nabi? Seandainya engkau tertimpa oleh sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya berbuat begini, maka saya tidak akan begini atau saya akan begini dan begitu. Tapi kalau engkau ya jika engkau mendapatkan suatu musibah, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki maka terjadi ya, maka terjadi. Ini para jemaah, tidak ada yang bisa menghalangi. Wa iyyamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa Wa iya yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadi. Jika Allah menghendaki suatu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada bisa mengangkat oleh Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan juga tidak ada yang bisa menolak. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nabi bersabda, "Ma asaba lam yakun liyuftiat wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa saja yang menimpamu tidak akan pernah meleset dan apa saja yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Katakanlah, qadarullah wa syaa'a syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan bahwa apa saja yang diinginkan Allah tidak akan ter, akan terjadi. Apa saja kalau mendagi akan terjadi. Nah, para jemaah rahmati Allah, siapa saja tadi yang tidak bisa dijerat oleh iblis, orang beriman dan orang bertawakal. Tawakalnya sejauh apa? Imannya seperti apa? Iman yang sempurna, tawakal yang sempurna. Itu tidak bisa. Semakin uh, lepas ikatan iman kita, semakin lepas ikatan tawakal kita, semakin peluang untuk iblis bisa menguasai kita. Namun iblis benar-benar akan bisa menguasai orang-orang innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu. Akan menguasai orang-orang yang menjadikan dia sebagai wala, teman, pelindung, tempat bersandar walladina hum bihi musyrikun dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang suka berdukun, Orang yang gemar mendatangi paranormal, orang yang suka mendatangi tempat-tempat yang dianggap ramah, tempat-tempat yang dianggap menurutnya bisa mendatangkan rezeki, memanjangkan umur, memudahkan urusan. Banyak dari mereka yang menyandarkan semuanya kepada hal tersebut, termasuk menyandarkan diri kepada batu akik. Sekarang lagi musim, lagi ngetrend para jemaah. Dulu ketika awal saya mendengarkan info tentang batu akik, ya coba kaki lihat sebenarnya batu akik itu adalah merupakan hal yang sudah klasik tapi ketika ditrenkan kemudian di, di apa diiklankan sedemikian rupa maka manusia gandrung kembali kalau hanya untuk perhiasan, perhiasan boleh-boleh saja. Namun nanti lihat, pasti lama-lama untuk perhiasan orang itu akan bosan. Pasti akan lama-lama timbul kodamnya berapa, siapa kodamnya, bisa apa? Sekali ngelus tiga perempuan langsung ikut. Ya, sekali ngelus beribawa depan anak buahnya. Coba saudara perhatikan itu dalam perjalanan ya batu akik itu para jamaah. Nah, yang demikian inilah yang mudah untuk apa? Dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh iblis. Orang-orang yang seperti itu para jamaah yang juga dampaknya tidak main-main akan berdampak kepada kehidupan kita dalam bermasyarakat baik suami istri maupun bermasyarakat maupun berbangsa karena apa? karena sandarannya adalah sandaran-sandaran yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai sandaran tidak pantas dijadikan kawan bagaimana lawan menjadikan kawan Allah Ta'ala sudah memberikan peringatan ini. Inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa. Syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikan dia sebagai sebagai musuh. Jadi orang yang selamat dari jeratan iblis, orang yang beriman dan yang bertawakal dengan iman dan tawakal yang sempurna. Ini penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Yaitu iman yang sempurna, tawakal yang sempurna. Segala sesuatu yang ada janji Allah, maka itu harus dilakukan dengan sempurna. Seperti barang siapa doa pasti dikabulkan. Kalau apa? Doanya sempurna, tidak ada penghalang, tidak yang tidak ada yang membuat cacat dari doa tersebut. Demikian untuk yang lain, termasuk ayat ini. Ya. Maka selama atau sepanjang apa sekuat apa iman kita, selemah apa iman kita, sekuat apa tawakal kita, selemah apa tawakal kita, disitulah peluang iblis dan syaitan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian para jemaah, sekarang adalah apa saja gerakan iblis itu. Gerakan iblis yang pertama adalah memisahkan suami istri. Di dalam firman eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, Inna iblis yadau arsyahu alal ba' ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه wa baina imra'atihi قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت أخرجه مسلم Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya iblis meletakkan tiga tangannya di atas air. Allah alam bisawab apakah dimaksud segitiga bermuda saya tidak tahu. Allah alam. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya, seton-seton yang paling rendah pangkatnya mereka adalah besar fitnahnya. Lalu datang seorang dari tentara tersebut kepada iblis melapor, saya sudah melakukan satu kaza wa kaza, begini dan begini. Apa jawaban si komandan iblis ini? Engkau belum melakukan apa-apa. Lalu datang tentara iblis yang lain, setan yang lain dia melapor dan mengatakan, aku tidak meninggalkan si fulan sampai aku pisahkan dia sama istrinya. Lalu set iblis pun mendekatkan setan yang melapor bisa memisahkan suami istri tersebut mendekatkan kepadanya lalu dikatakan kepada sang tentara tadi ni'ma anta engkaulah yang paling baik Ya, dialah yang mendapatkan bintang tanda jasa dari komandan. Yaitu yang bisa memisahkan suami suami istri. Itu yang paling mendapatkan pujian dari iblis. Maka ini juga termasuk perangkat iblis. Jerat-jerat iblis adalah memisahkan suami istri. Tolong mungkin juga yang merasakan sudah berpisah suami istri, berarti saya masuk perangkap iblis Pak Ustaz, tunggu dulu. Dan kalau kita lihat waktu saya menjelaskan buku panduan warga Sakinah di Senayan waktu ada book fair kurang lebih dua tahun yang lalu, ya saya minta diminta untuk mencari pembanding eh, referensi yang terkait dengan perceraian. Ternyata angka perceraian itu begitu tinggi dan selalu meningkat, tinggi dan selalu meningkat. Dan ternyata di dalam hadis ini ya peran syaitan, peran anak buah iblis yang mendapatkan ujian yang mendapatkan bintang tanda jasa adalah yang bisa memisahkan suami istri. Apakah berpisah itu juga boleh Pak Ustaz? Boleh. Ya, ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama tentang derajatnya, namun banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih abghadul halal indallah at-talaq. Ya, sesuatu yang di yang halal tapi tidak disukai oleh Allah Taala adalah at-talaq. Adalah at Ini yang pertama, ya. Kalau kita bicara talak dan seterusnya, tentu itu bukan tempatnya. Yang pasti kita harus memiliki radar yang kuat, memiliki eh, apa namanya sensor yang sensitif. Kalau sudah mengarah perpisahan suami istri, ingat bahwa di situ ada jerat-jerat iblis. Dan ketika mereka memasang ranjau, tidak langsung ranjau yang besar yang dipasang. Dari kecil, kecil, kecil, akhirnya bisa meledak yang bisa memisahkan ya badannya, bisa memisahkan istri dan suami tersebut. Jadi perkara sepele, suami dan istri. Ya, dan ini bukan pada tempatnya. Tapi ini perlu kita ingat, ya. Sehingga apa? Bagaimana supaya kita tidak bisa masuk ke dalam jeratan itu? Banyaklah berdoa ketika berhubungan. Sudah punya anak lima pernah tanya, Pak berapa putranya Pak? Lima Pak Ustaz. Bapak gimana doa berhubungan? Ya apal Pak Ustaz. <laughs> ya doa itu apa. Ya. Sementara saham setiap PT pagi-pagi hafal semua. <laughs> ya, indeks saham hafal semua. Doa hubungan tidak hafal. Bagaimana tidak digoda oleh syaitan dalam hubungan suami istri. Begitu pula dalam setiap saat berdoa kepada Ta'ala. Begitu pula kerjasama suami istri. Semoga Allah merahmatkan seorang suami. Yang dia bangun tengah malam kata Nabi. Lalu dia berwudu dan sholat. Ketika setelah dia melakukan itu, dia datang ke istrinya dan bangunkan istrinya. Kalau istri tidak mau, dicipati air. Begitu pula Allah semoga merahmati seorang istri, bangun tengah malam, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat, setelah itu dia bangunkan suaminya. Suami tidak mau, dia ciprat dengan air. Ini menunjukkan kerjasama yang baik antara suami istri. Ku anfusakum wa ahlikum Jadi kita tahu jeraknya, jerak iblis, bukan untuk masuk ke dalam jeratan itu, tapi bagaimana kita menghindari. Oleh karena itu, salah satunya tadi kerjasama yang baik antara suami istri untuk ketaatan kepada Allah Taala. Jangan putus asa. Karena apa? Kadang sebagian suami istrinya sudah ngaji, suami masih geblek banyak. Suami sudah ngaji lurus, istri sampai jilbab pun nggak mau pakai. Sabar dulu, karena dulu awal ketika bertemu sama-sama dulu bukan bukan demikian. Ya, bersama-sama masih jauh dari agama. Saya sabar, sabar. Siapa tahu ketika saudara sebagai suami mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah memberikan hidayah pada istrinya melalui apa? Tangan suaminya yang lembut, ya, yang masih bisa mengelus kepala istrinya meskipun sudah kawin 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Ya, setahun dua tahun dielus-elus ya kepala istrinya. Giliran lima tahun, 10 tahun sudah seperti mengapal tangan tidak bisa merayu dan tidak bisa mengelus lagi. Ya, bisanya mengatakan istri tidak taat. Tunggu dulu, kita sebagai suami bagaimana bisa meluruskan istri. Oleh karena itu para jemaah ingat jerat-jerat iblis ini ya, adalah apa? Memisahkan suami dan dan istri. Ini yang pertama. Kemudian jerat iblis yang kedua para jemaah melemparkan buruk sangka. al an syai' Melemparkan buruk sangka ke dalam hati manusia. Sebagaimana hadis dari Sofia bin Huyai radhiyallahu taala anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtafifan fa ataituhu azuruhu lailan فحدثته ثم قمت فانطلقت فقام معي ليغلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رحلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله Qala inna syaitana yajri minal insan majrad dam wa inni usyitu an yaghlifa fi qulubikum masu'an aw qala syai'an akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jadi Sofia binti Huyai radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah adalah Rasulullah Alaihi Wasallam. iktikaf dan aku mendatangi mengunjunginya satu malam. Aku berbicara dengannya. Sofia ini istri beliau. Ya. Kemudian aku berdiri hendak pulang. Beliau pun juga berdiri bersamaku mengantarku sampai di pintu masjid keluar. Dan saat itu tempat iktikaf beliau di tempatnya Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang sahabat Ansor yang lewat. Ketika kedua orang sahabat Ansor melihat Nabi, keduanya bergegas. Lari agak kencang, jalan agak cepat. Nabi mengatakan ala rizqikuma Tenanglah jangan terburu-buru. Ini Sofia binti Huyai. Maksudnya ini istri saya loh, bukan orang lain. Ada di malam hari, apalagi Nabi. Nabi saja khawatir dirinya dituduh, apalagi kita. Maka Nabi langsung klarifikasi, ini Sofia binti Huyai, ini istri saya ya. Ya, Artinya jangan kamu sampai berpikiran macam-macam. Oh Nabi bersama wanita lain. Buktinya apa? Istri Nabi dituduh. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala dituduh selingkuh sama siapa? Sofyan bin Al-Mu'attal, Sofwan Al-Mu'attal Al bin Al-Mu'attal. Ini para jemaah ya yang dijadikan sebagai alasan bagi orang-orang Syiah untuk menghantam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah jauh daripada itu. Quran sudah menjelaskan. Kemudian apa kata dua orang tadi subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya Allah wahai Rasulullah. Maksudnya kami nggak mungkin menuduh begitu ya Rasulullah. Tapi Nabi khawatir. Akhirnya beliau mengatakan apa? Sesungguhnya setan ya masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Dan aku khawatir ya setan melemparkan ke dalam hati kalian berdua keburukan. Maka di sini ya buruk sangka merupakan jerat-jerat iblis. Ingat Bapak Ibu, Ternyata kita itu sangat mudah untuk buruk sangka, untuk suudon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Apa? Dalam Nabi bersabda, "Ya wadh fa inna dhanna adzabul hadid." Hati-hati kalian dari buruk sangka, karena itu merupakan perkataan yang dusta, sedusta-dustanya perkataan. Tapi memang sulit untuk melepas dari buruk sangka. Jangan kita saling buruk sangka ya, kepada saudaranya, antara ibu-ibu, antara bapak-bapak sekalian, antara kita. Buruk sangka itu akan membuka pintu syaitan dan memang itu adalah merupakan jerat syaitan. Ini jeratan iblis yang kedua. Kemudian eh, banyak terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya karena berusaha, karena berusaha. Ya. Dan hendaklah kita berprasangka yang baik kepada saudara kita apalagi kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ana inda dhanni abdihi, Bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku. Inilah kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berbaik sangka kepada saudara kita, meskipun itu sangat berat kalau ada orang yang mencurigai kita atau ada orang yang mengatakan sesuatu dan kita berusaha kepadanya, maka adalah kita memberikan udur kepadanya. Usahakan dan usahakan. Karena buruk ini bisa menyebabkan pertikaian. Karena apa? Karena orang menyangkanya sesuatu yang belum jelas. Sehingga wajib bagi kita untuk tabayyun kalau ada apa-apa. Ya, untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'aka fasikum binaba'in fatabayyanu Antusibu qauma qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin wahai orang beriman jika datang orang fasik padamu bawa berita orang fasik maka tabayyun tersebut cek and recheck. Jangan langsung, memang kamu yang begini, sudah begini. Padahal bukan dia. Dan nah, kita bisa bertengkar duluan sama saudara kita. Kata kata bayar. Kenapa? Antusibu kaumam bijahalatin. Engkau bisa menimpakan kepada satu kaum dengan keburukan, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian apa akibatnya? Kalian menyesal terhadap perbuatan kalian disebabkan tadi tidak ada adanya bayun, tidak ada jata tasabur, tidak adanya check and recheck. Langsung berita apalagi sekarang. Apalagi sekarang ada West, ada WhatsApp, ada WA. Dan semua bisa. Coba perhatikan para jemaah. Ketika berada di forum seperti ini, adakah orang yang Semuanya berani menyampaikan undang-undangnya, berkata sesuai dengan undangnya. Tidak semua. Bahkan semua tidak berani karena satu malu dilihat orang. Segen masih melihat di sana kemari, pertimbangan banyak. Tapi kalau udah berduaan dengan handphonenya, pakai WA, sudah langsung aja main ketik. Sementara yang banyak yang baca banyak. Akhirnya apa? Yang di sana yang tidak mendengar dan tidak membaca, tapi mendengar dari yang lain, akhirnya apa? Menyebabkan kericuhan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya sudah banyak para ulama, para dai yang memberikan peringatan kepada kita hati-hati dengan media sosial sekarang yang sedang berkembang para jemaah. Hati-hati. Semuanya akan diminta tanggung jawab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan kita satu lafaz kecuali ada yang mencatat. Ingat itu para jemaah. Semuanya akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu lebih baik kalau kita tidak mengerti ilmunya. Berbicara baik jika kita memandang itu baik dan ada manfaat, ada maslahatnya. Kalau kita tidak tahu, wala taqu ma laisa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masuma. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, jangan engkau berbicara yang tidak mengerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau kita tidak mengerti ilmunya, berarti kita berprasangka. Dan prasangka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang yang baik. Ini jerat yang kedua para jemaah. Harus kita hati-hati dengan buruk sangka. Dan orang yang memang buruk sangka itu penyakit, ibu-ibu dan bapak sekalian, buruk sangka itu adalah penyakit yang bisa menggerogoti hati kita, bahkan juga bisa menggerogoti jiwa apa namanya fisik kita. Orang yang buruk sangka mudah naik darah, orang yang buruk sangka tensi darahnya mudah naik, belum apa-apa sudah dadanya bergetar. Hanya mendengar saja, hanya curiga sudah bergetar. Oleh karena itu ada seorang ya yang disebut Nabi ketika Nabi bersama dengan para sahabat yang terkemuka itu ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya radhiyallahu akan datang penghuni ahli surga. Tiba-tiba ada orang yang basah karena wudhu, kemudian lempit sendal. ini ahli surga, kalau nggak dikenal. Besoknya lagi Nabi mengatakan akan datang penghuni surga. Ternyata orang itu lagi. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat yang ingin mengetahui apa sih rahasianya orang ini kalau disampaikan dikatakan begitu. Padahal masih banyak orang yang baik-baik. Ya. Dia izin untuk menginap di rumahnya dilihat sholatnya biasa saja. Ibadahnya biasa saja. Lantas ditanya oleh sahabat tersebut, kenapa engkau disebut sebagai ahli surga oleh Nabi? Sementara aku melihat ibadahmu biasa saja. Tidak jauh beda dengan kita-kita ini. Ya itulah yang aku lihat apa yang ada pada diriku. Kecuali aku ketika mau tidur, aku lepas. Ya, tidak ada iri dengki, tidak ada hasad, tidak ada buruk sangka kepada orang. Ya inilah inilah yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan kau sebagai ahli surga. Dan kalau kita tidur lepas dari persoalan, nikmat. Beda kalau kita tidur bawa persoalan. Beda dengan kita tidur, belum ada persoalan sudah dipersoalkan. Belum ada masalah sudah dimasalahkan. Apalagi sudah ada masalah. Itulah para jamaah, karena apa? Karena buruk sangka. Abu nah, sangka ini tidak ada kebaikan sedikit pun. Inna ba'dadzanni itnun. Sesungguhnya dari dari sebagian perusahaan sangka merupakan dosa. Yang ketiga, para kalau tidak selesai maka akan kita lanjutkan ya pada kesempatan datang karena poinnya untuk lima dan enam ini banyak. Yang ketiga adalah hadur syaitan inda kulli syai' insan. Setan senantiasa mendatangi manusia dalam setiap keadaan. Setan senantiasa mendatangi manusia dalam setiap keadaan. Kalau datang pada keadaan tertentu seperti tadi memisahkan suami istri, kemudian juga melemparkan buruk sangka, berarti itu perkara-perkara yang memiliki dampak negatif yang besar Nabi bersabda sallallahu dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Nabi SAW bersabda inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda tu'ami fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit maka Nabi min ada thumma liyatumma liyakulaha wa la yada'ha lisyaitan akhdahu muslim Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Hingga dia mendatanginya ketika makan. Maka jika terjatuh satu suap dari makanan, hendaknya dibersihkan dari kotoran yang ada. Lalu makanlah. Jangan engkau meninggalkannya untuk syaitan. Jangan engkau meninggalkannya untuk syaitan. Ini para jemaah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Imam Muslim. Jarang makanan jatuh kita ambil lagi. Biasanya kalau ada makanan jatuh kita injek. Ya. Ada makanan jatuh kita kita injak, permen jatuh diinjak. Kenapa tidak dipraktekkan? Belum lima menit. Iya, iya. ya. Dipraktekkan itu. Ya itu dibersihkan. Bahkan ketika eh, Hasan atau Husin mendapatkan korma mau dimakan, ya, menemukan korma mau dimakan, Nabi jangan jangan kikik. Ya. Karena apa? Khawatir harta sedekah. Bukan nggak boleh dimakan, khawatir harta sedekah. Karena keluarga Nabi Muhammad tidak makan harta dari sedekah. Tidak makan harta dari sedekah. Ya. Kita jangan tabdir, jangan tabdir, jangan berlebihan. Sehingga kita kadang makan banyak, dimakan sedikit, selebihnya masuk tong sampah. Ini terjatuh, jangan dibuang, disuruh dibersihkan. Ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dicantumkan kalau kita punya eh, apa namanya apa susu yang asam itu keju ya punya keju kemudian ada tikus yang melompat makan sebagian disuruh bersihkan dibuang sebagian itu bukan dibuang semuanya kalau kita oh buang aja semuanya beli lagi tidak kalau kita menjalankan itu kita menjalankan sunnah kalau seperti itu kita harus menjaga dan kehati-hatian tidak takdir, tidak berlebih-lebihan, apalagi yang lain. Tentu kita harus lebih menjaganya. Kita misalkan beli jus Bapak Ibu, ada lalat masuk ke dalamnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Masuk, <laughs> masuk tong sampah. Padahal Nabi mengatakan lalat kalau masuk telumpan sekalian. Setelah itu ambil dibuang, diminum. Ya, berani tidak? <laughs> ya, ini kan kajian sunnah, iya kajian sunnah. Sunnahnya apa? Lalu masukkan jangan dibuang. Cuman berani apa tidak? Itu yang jadi perhatian kita. Ya. Ternyata apa? Ternyata ditemukan sayapnya lalat itu satunya racun, satunya penetral. Ya. Sehingga dulu bukan sekalian sudah dibuang. Tapi berani tidak kita seperti itu. Ya. Jarang kita mau berani seperti itu, paling-paling dibuang para jemaah. Di sini makanan jangan dibiarkan ibu-ibu. Dengan alasan jijik, dibersihkan dimakan. Ya kalau bisa jangan sampai terjatuh. Ya. Kalau kita jatuh langsung diinjek saja. Langsung masukkan tong sampah. Coba kita praktekkan yang sederhana seperti ini. Kita coba praktekkan sehingga apa? Kita mengharapkan mendapatkan keberkahannya. Berkahnya ilmu. Ya, mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian yang keempat para jemaah yaitu apa? Ijtihadu 'alal mu'min indal maut. Upaya setan menjerumuskan manusia ketika dia mati. Tetap meninggal pun juga tidak berhenti. Seperti uh, Abu Talib. Abu Talib mau meninggal. Nabi datang, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat di mana aku punya alasan di hadapan Allah Taala itu la ilaha illallah. Dia lihat kepada Abu Jahal. Abu Jahal menggoda dia, jangan ya, ikuti tetap agama nenek moyangnya. Akhirnya dia meninggal seperti itu. Dan setan sudah mengatakan, ya Nabi bersabda, Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrahu ubi ibadaka madama arwahuhum fi ajzamihim. Setan berkata, demi kemuliaanmu ya Rabbi, aku senantiasa akan menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih nempel pada jasadmu. Jadi selama kita hidup, setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita pada Ketahui jerat-jeratnya dan ketahuilah ya yaitu bagaimana kita melepaskannya. Meskipun kita tahu jerat kalau tidak tidak bisa melepaskan dari jerat itu, kita bisa terperangkap. Tahu ketahui bagaimana jerat-jeratnya dan bagaimana ya bisa lepas dari jeratan yaitu poin yang keenam bagaimana setan lari dari dari manusia bagaimana kita lepas dari jeratan setan nampaknya belum bisa selesai ya karena poinnya banyak kemudian yang kelima ta'nuhukul ta'nuhukul la maulid illa maryam ummuha yaitu menyakiti setiap bayi yang lahir kecuali Maria dan putranya. Jadi tangisan bayi itu adalah karena sentuhan syaitan. Ada bayi lahir tidak nangis? Nangis, ya. ya ini yang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bani Adam ما من بني adam mauludun illa yarusuhu الشيطان hina yulad wa yastahillu sabiqan min masi syaitan ghairu maryam wa banuha thumma yaqulu abu hurairah wa inni u'induha bika wa dhurriyataha min syaitan tidak ada anak yang lahir dari bani adam kecuali di situ syaitan ketika dia lahir lalu dia nangis teriak karena sentuhan setan tadi. Selain Maryam dan putranya. Lalu Abu Hurairah membaca firman Allah, "Ya wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim." Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah untuk melindungi Maryam dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ini para Ya. Jadi bagi yang menangis adalah termasuk juga uh, sentuhan syaitan. Makanya eh, bayi yang lahir ya dengan godaan setan tersebut kembali kepada peran orang tuanya. Karena bayi yang lahir itu semuanya dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw ini setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Bapak dan ibunya yang telah membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Kristen, atau menjadi Majusi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi itu. Jadi peran kita penting. Karena apa? Sudah dari awal anak bayi kita yang setiap, setiap bayi yang lahir itu sudah punya potensi untuk digoda oleh syaitan. Maka kitalah yang menjadi penentu. Setelah Allah memberi hidayah tentunya, kita punya peran yang sangat besar untuk mencetak anak kita. Jadi apa dia? Tetap di atas fitrahnya atau dia jadi Yahudi? Karena sudah ada potensi yaitu disentuh oleh syaitan tadi atau Kristen atau Majusi atau menjadi Pak. Anak Pak, kasihan melihat anak-anak Pak itu. Ya. Saya yakin ibu-ibu tidak tega melihat anak-anak semacam itu. Masih belia, masih usia SMU, SMP. Kemana orang tuanya? Kasihan melihat seperti itu. Dia pede sekali. Dia pede sekali. Percaya diri. Sementara bapak-bapak pakai jenggot tidak percaya diri. ibu ya, ibu-ibu pakai jilbab tidak percaya diri. Anak-anak percaya diri. Kenapa? Karena mereka punya akidah. Iya, karena mereka punya akidah. Kalau gak punya akidah, mereka gak mungkin percaya diri seperti itu. Mereka punya akidah. Dia juga punya majelis taklim. <laughs> punya guru. Oleh karena itu, kenapa kita tidak percaya diri dengan membawa norma-norma agama kita? Bahkan Nabi sudah memberikan banyak hiburan pada kita. Apa kata beliau? Ya, Eh, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Islam datang pertama kali asing dan akan kembali asing maka hendaklah berbahagia orang-orang yang dianggap asing bukankah pang itu asing bagi kita tapi mereka enjoy bahagia bahagia mereka sedang senyum para jemaah mereka sedang senyum maaf ya mereka Maka mari kita percaya diri untuk membawa nilai-nilai agama kita para jemaah. Ya. Namun kita jangan sampai mengasingkan diri. Jangan sampai kita menganehanikan diri. Ya. Ini yang penting. Kemudian para jemaah rahmati Allah, intisar syayatin ba'dal guru yang keenam adalah syaitan itu mereka menyebar ketika matahari terbenam. Mereka bertebaran ketika matahari terbenam ya Nabi bersabda "Ida istajnaha al-lail aw kana dirhul lail fakuffu sibyanakum fa idza dhahaba sa'atun min al-isha faqalluhum akhrajahu al-bukhari muslim jika di awal malam yaitu ketika menjelang maghrib ada azan ya hendaklah tahan anak-anak kecil kalian sibian anak kecil ya yang belum balik tahan maksud tahan di sini masukkan ke rumah kalau sudah pergi waktu isya silakan nggak apa-apa bahkan luhur biarkan mereka karena ketika ada azan itu syaitan pada berlarian seperti Nabi bersabda idza nudiya bis shalah adbar syaitan wa lahu durar fa idza qudiya adbala fa idza biha adbara faida qudiya aqbala hatta yaqtira bainal insan wa qalbi fa yaqulu udkur kada wa kada hatta la yadri asalatan sallat arba'an Ketika dipanggil sholat itu azan, setan lari terbirik-birik sampai maaf, sampai terkentut-kentut kata beliau. wala uburok, ya buruk, jadi kata buruk, ya buruk. faida dia kalau sudah azan selesai, setan balik lagi. Ketika koma, setan lari lagi Nah, maka ketika sudah selesai komat, setan datang lagi, ya kemudian dia menghalangi antara orang dengan hatinya sehingga dia lupa sholatnya dapat berapa karena setan mengatakan ukur kaza ukur kaza itu termasuk juga jerat syaitan nanti pada poin berikutnya ini menunjukkan bahwa ketika ada maghrib itu syaitan pada lari ya sehingga bisa juga menggoda anak-anak manusia. Maka di sini Nabi menyuruh agar anak-anak kita ibu-ibu disuruh ya jam 5 itu sudah suruh mandi. Kadang jam 5 setengah 6 masih di lapangan main bola. Ya bahkan jam 6 jelang maghrib masih di lapangan main bola. Ya masih di lapangan main sepeda. Tapi menjelang maghrib kita mati mari kita terapkan. Ya. Karena apa? bukan hanya fisiknya yang diserang oleh setan, lebih-lebih kepada mentalnya. Mentalnya mental setan. Di sini Nabi suruh kufu sediyanaku. Tahanlah anak-anak kalian, masukkan rumah. Ya, kalau sudah waktu isya silahkan. Hulhum hukum. Silahkan gak ada masalah. Ya. Barangkali sampai di sini dulu Bapak Ibu, ya sudah satu jam. Ini masih banyak poin 5 dan 6 ini. Ya, poin 5 ini ada 16 Adapun poin yang keenam masih ada dan semua bermanfaat karena ada keterangan-keterangan hadis ya ada eh, dua puluhan ya untuk kita perhatikan uh, jerat Baiklah Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah uh, selanjutnya karena waktunya ya kita sampai jam setengah dua belas Pak ya Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Tertulis atau langsung silakan ya.